Kemudian juga lebih dari itu kita berusaha menyampaikan ilmu-ilmu yang telah kita miliki kepada para keluarga kita, kerabat kita, serta masyarakat kita. Semoga dengan adanya saling tanasuh, adanya perkembangan keilmuan atau wawasan keagamaan di tengah masyarakat kita yaitu kehidupan bangsa kita ini akan semakin baik dan semakin eh, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita berselawat, berkirim selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan berbagai tuntunan untuk umatnya demi mencapai kebahagiaan mereka baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam bermasyarakat bernegara serta mencapai kebahagiaan kehidupan abadi yaitu kehidupan ukhrawi para pendengar para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yaitu tentang mahabbatu al-bait was sahaba atau hukuk al-bait was sahaba. Wajibnya kita mencintai para keluarga Nabi serta para sahabat. Dan wajibnya kita atau adanya hak-hak yang wajib kita tunaikan terhadap para keluarga Nabi dan para sahabat. Kenapa dua taufik ini kita gabungkan yaitu cinta al-bait dan cinta sahabat? Karena ada orang yang memilah dan memisah di antara dua bab ini. Bahkan dia ada suatu yang hal yang tidak mungkin dipisahkan. Ada orang yang mengatakan mereka cinta al-bait tetapi mereka tidak cinta kepada para sahabat. Padahal dua hal ini adalah satu ini hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan atau mungkin digambarkan oleh sebagian orang bahkan dua mata uang bahwa cinta Ahlul Bait adalah bukti cinta sahabat cinta sahabat kita harus mencintai para Ahlul Bait karena Ahlul Bait mencintai para sahabat demikian pula para sahabat mencintai Ahlul Bait dan kecintaan kita kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula para sahabat adalah satu bukti atas kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bahwa di antara bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW, menghargai dan menghormati beliau, serta mengagungkan beliau, adalah menghormati keluarga beliau, kerabat beliau, istri-istri beliau, serta para sahabat-sahabat beliau. Hal ini sangat telah dapat banyak sekali dalil-dalil maupun dalam Al-Quran, demikian pula dalam sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula para ulama, para sahabat, mereka memberikan penjelasan-penjelasan tentang hal ini di dalam ungkapan-ungkapan mereka. Oleh sebab itu, maka kita wajib mencintai keluarga Rasulullah SAW dan juga wajib mencintai para sahabat. Dan ada pula orang yang mengatakan mereka membela para sahabat, tetapi sebaliknya mereka mencaci eh, mereka membela para keluarga Rasulullah SAW, sebaliknya mereka mencaci para sahabat Rasulullah SAW. Atau ada pula orang yang mengaku membela Rasulullah SAW, membela keluarga para Rasul eh, para keluarga Rasulullah SAW, tetapi mereka menggunakan ini cara-cara untuk hal itu dengan mencela para sahabat. Maka tiada arti bagi orang yang mengatakan kami mencintai, kami membela Rasulullah SAW apabila mereka tidak mencintai al Bait dan tidak mencintai para sahabat. Atau ada pula orang mencintai hanya sebagian alul bait. Yang mana mereka hanya mengkhususkan alul bait tersebut hanya pada keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan memusuhi keluarga Rasulullah SAW yang lain seperti para istri Rasulullah SAW. Oleh sebab itu dari sini perlu permasalahan ini kiranya diketahui oleh kita bersama. Agar kita tidak membedakan sesuatu yang sama atau menyamakan sesuatu yang berbeda. Bahkan ada pula yang sampai pada titik mencela para keluarga Rasulullah SAW dan mencela ini istri-istri beliau demi katanya atau pengakuannya untuk membela Al-Bait. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan pesan-pesan untuk kedua hal di atas bahwa kita mencintai alul bait demikian pula mencintai para sahabat Pembahasan ini akan kita bagi kepada dua bagian. Pertama, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula ungkapan para ulama ummah, ulama ahli sunnah jamaah tentang kedudukan al-bait, kecintaan kepada al-bait. Dan pada bagian kedua insya Allah kita akan kupas dalil-dalil yang membahas tentang wajibnya kita mencintai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk bukti cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua telah kita sebutkan di awal mukadimah kita, adalah mencintai seluruh keluarga Rasulullah Sallam tanpa terkecuali. Yang dimaksud keluarga Rasulullah Sallam di sini adalah orang-orang yang beriman di kalangan mereka. Dan memperhatikan wasiat Rasulullah Sallam terhadap mereka kepada kita. Mengenal keutamaan-keutamaan alul Bait, kedudukan mereka dan kemuliaan mereka. Serta kedekatan ini hubungan keluarga mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini adalah satu cabang kebahagiaan dari satu bagian dari iman atau salah satu cabang dari keimanan bahwa kita menjadi keluarga Rasulullah SAW. Maka kita wajib menjaga hak-hak mereka dan memuliakan mereka sesuai dengan tingkatan dan kedudukan mereka dalam ilmu dan amal serta iman mereka. Dan perlu kita ketahui bahwa yang dikatakan Ahlul Bait bukanlah keluarga Ali saja, tetapi semua dari Bani Hashim. Termasuk dari anak Ja'far Tayyar, anak dari Abdullah bin Abbas. Demikian pula Ahlul Bait bukan hanya anak Fatimah saja. Itu Fatimah radhiyallahu anha saja juga anak Rasulullah SAW yang lain seperti Habsah, eh, seperti Ruqayya, Ummu Kalthum yang dinikahi oleh Uthman, Khalifat Uthman radhiyallahu anhu demikian pula Ahlul Bait adalah keluarga Rasulullah SAW sendiri Aisyah dan Hafsah eh, maimunda dan seterusnya para istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya oleh sebab itu di antara dalil yang menyebutkan kemuliaan istri Rasulullah SAW dan bahwa istri Rasulullah SAW adalah termasuk dari keluarga beliau yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ahzab innama yuridullahu liyudhiba ankum rizza ahl baiti wa yutahhirukum tathira sungguhnya Allah ingin membersihkan kalian dari rijis dosa al bait wahai para ahl bait wa yutahhirukum tathira dan Allah Allah ingin membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan pula untuk kita membaca sebuah selawat, ya membaca selawat dalam sholat sholat kita. Yang mana dalam selawat tersebut waktu ter bertasyahud kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini salah satu dalil juga bahwa kita wajib mencintai dan kita malah diwajibkan membaca salawat kepada Rasulullah dan untuk para keluarga beliau. Diwakan dalam sebuah hadis yang diwakan Imam Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ayuhan nas, fa inna ma ana basharun." Yushiku ayat ya Rasul Rabbi فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين ولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan wahai para manusia, aku ini adalah manusia. Ini juga beliau menyebutkan bahwa beliau adalah Musa. Fa inna ma Bukan sebagaimana juga keyakinan sebagian orang mengatakan bahwa Rasulullah SAW diciptakan dari nur atau tidak memiliki bayang-bayang uh, dan seterusnya. Yusyuku ayat ya Rasul Rabbi Ujib. Terjadi sudah dekat waktu datangnya utusan Rabku, yaitu maksudnya Malik, Malikatul Maut, Ujib. maka aku memperkenangkannya Dan aku meninggalkan di tengah kalian dua hal wa ana tarikum fikum ini. Awalahuma, awaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitab Allah, fihil huda wan nur. Di dalam terdapat yaitu petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka berpegang teguhlah dengan kitab Allah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan wa ahlu baiti. Udzakirkumullah fi ahli baiti. Kemudian para keluargaku Aku peringatkan kepada kalian. Ya, aku kalian ingatkan kalian kepada Allah. Ya, aku, aku ingatkan kalian kepada Allah. Fi ahli baiti. Ya, tentang keluargaku. Hendaknya kalian menjaga, menghormati dan memuliakan mereka. Oleh sebab itu ungkapan-ungkapan para ulama banyak tentang kedudukan Ahlul Bait Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang sering juga difitnah dan dituduh oleh orang-orang bahwa beliau ini adalah dari golongan orang nawasib yang disebut nawasib adalah orang-orang yang memusuhi keluarga Rasulullah SAW. Beliau ungkapkan dalam kitab beliau seperti aqidah al-wasitiyah. Wa min usul ahli sunnah wal jamaah annahum yuhibbuna ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum wa yahfaduna fihim wasiyata Rasulullah sallallahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala yauma ghadir khum udzakkirukumullah fi ahli baiti. Di antara dasar-dasar keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, kata Syaikhul Islam Temiyah, adalah mencintai ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yatawallawnahum dan mereka menghormati dan membela mereka. Ya ahlu sunnah membela ahlul bait. Wayahfadu nafim wasiat Rasulullah SAW dan mereka betul-betul memperhatikan wasiat Rasulullah SAW tentang mereka itu. Ketika Rasulullah SAW bersabda pada hari kum, Aku ingatkan kalian kepada Allah terhadap keluargaku, kata Rasulullah SAW. Ini dalil yang sebelumnya, ini dikutip oleh Syaikhul Islam Tamiyah, ini bahwa beliau berhujjah dengan hadis ini tentang wajibnya kita menghormati Ahlul Bait dan mencintai Ahlul Bait. Waqala aidan li Abbas ammihi waqad ishtaka ilaihi anna ba'd Quraisy yajfuni ini yajfuna atau yajfu Bani Hasim, Bani Hashim. Dan juga diriwayatkan ini Kelanjutan dari hadis yang berlalu, hadis Zaid bin Arqam yang diwakili Imam Muslim tersebut. Syaikhul Islam Tirmidzi menukil bahwa menyebutkan ini bahwa Abbas datang menemui Rasulullah SAW dan memberitahu tentang ada sebagian orang Quraisy tidak menghormati Bani Hashim. Yajbu Bani Hashim. Ini Ba'du Quraishin, Yajbu Bani Hashim. Lalu berkata Rasulullah SAW, Walladhi nafsi biyadihi la yu'minun hatta yuhibbukum, yuhibbukum lillahi walikarabati. Eh, hatta yuhibbukum, li, yuhibbukum lillahi walikarabati. Walladhi nafsi biyadihi demi jiwaku demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ya, tidak sempurna iman mereka. Orang-orang yang sebagian Quraisy tadi ini sampai mereka mencintai kalian karena Allah dan karena kedekatan kerabat kalian denganku ini karena kalian adalah keluargaku, kerabatku kata Rasulullah SAW. Dalam ungkapan ini terdapat bahwa Abbas adalah bagian dari Ahlul Bait Ya, makanya Abbas di sini menyebutkan bahwa sebagian orang Arab Quraisy yaitu tidak menghormati Bani Hashim. Maka yang dimaksud Al-Bait adalah Bani Hashim. Karena ini Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang Bani Hashim ini dan Bani Hashim itu tidak memiliki kecuali yaitu keturunan uh, anak dari Hashim itu kecuali hanya Abdul Muthalib maka keturunan Bani Hashim itu hanyalah cucu-cucu dari Abdul Muthalib semuanya itu adalah yang kemudian uh, dianggap sebagai al-bait. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah bani Ismail, uh, ah, wastafa min bani Ismail Kinana, wastafa min Kinana Quraisyan, wastafa min Quraisy bani Hashim, ani min bani Hashim. Sungguhnya Allah telah memilih ini keturunan Ismail. Ini maksudnya ya. Kemudian juga dari anak-anak Ismail anak-anak ini maksud Nabi Ibrahim. Kemudian Allah memilih dari Bani Ismail itu namanya suku atau bangsa Kinana. Kemudian dari suku Kinana atau kabilah Kinana Allah memilih Quraisy. Ya. Kemudian memilih dari orang Quraisy adalah Bani Hashim. Kemudian dari bin Allah memilihku dari Bani Hashim maksudnya sebagai rasul. Ini menunjukkan tentang kemuliaan Bani Hashim yang dari mereka diutusnya rasul yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini dapat kita pahami bahwa apa maksud daru Al-Bait? Al-Bait ini Ahlul Rajul sebenarnya diterapkan oleh para ahlul luwa ini Kemudian ini dari hadis dan keterangan tadi dapat kita pahami bahwa yang dimaksud al Bait itu tidak hanya keturunan Ali bin Abi Thalib semata, tapi adalah Banu Hashim yang beriman dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk ke dalamnya istri-istri Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, ya, maka Ahlus Sunnah Jamaah menghormati dan memuliakan istri-istri Rasulullah SAW karena ada orang yang mengatakan dia cinta Ahlul Bait tapi dia menghina dan mencela istri Rasulullah SAW. Bahkan ada yang mengkafirkan. Oleh sebab itu, hal Sunnah wal Jamaah berkeyakinan, berkeyakin, berkeyakinan bahwa istri si Rasulullah SAW adalah ini Ahlul Bait dan mereka itu ada istri Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat seperti Khadijah yang melaluinya Rasulullah SAW memiliki keturunan itu di antara anaknya adalah ini Fatima, Ummu Kalsum dan Ruqayyah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat dalam firman-Nya bahwa istri-istri Rasulullah SAW bagaikan ibu bagi orang-orang mukmin. Sebenarnya firman Allah dalam surat Al-Ahzab. An-nabiyyu aula bil mu'mina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih aula untuk dicintai dan lebih utama bagi orang beriman daripada dirinya. Ya. Mereka siap mengorbankan dirinya untuk membela Rasulullah SAW. Wa azwajuhu ummahatuhum dan istri-istrinya eh, istri-istri Rasulullah SAW adalah ummahatuhum ibu-ibu mereka. Jadi oleh sebab itu istri Rasulullah SAW disebut umul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Nah, namun ada sebagian orang yang mencela ibunya sendiri ya. Kita di sini barangkali tidak akan menyebutkan kelompok mana, tetapi banyak ya mulai terpengaruh dengan aliran-aliran seperti ini di negara kita ini. Itu mereka mencela Aisyah dan mencela Hafsah radhiyallahu anhumah. Jadi itu wajib kita mencintai istri-istri Rasulullah SAW karena mereka termasuk dari al Bait. Imam Qutubi menyebutkan ketika menafsirkan ayat tersebut berkata beliau menerangkan syaraf Allah taala azwaja nabihi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah telah memuliakan istri-istri nabinya sallallahu alaihi wasallam bi anjalahuna ummahatul ummahatul mu'minin bahwa Allah menjadikan mereka ibu bagi orang beriman, bagi orang mukmin. Artinya piuju ta'zim. Ini kata ini Imam Qurtubi di sini, artinya ini sini wajibnya menghormati mubarra dan berbuat baik wa ijlal dan mengagungkan. Demikian pula diharamkannya menikahi istri-istri Rasulullah SAW ketika beliau telah meninggal. Oleh sebab itu, ini kita wajib mencintai. Karena itulah Allah demi kedekatan kita dengan istri Rasulullah SAW, wajibnya kita malah dijadikan manzilah kedudukan mereka bahkan ibu kita. Nah ini salah satu hal yang mewajibkan kita untuk mencintai istri Rasulullah SAW. Mencintai para istri Rasulullah SAW, menghormati mereka yang memuliakan mereka, mengagungkan mereka. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa kita hendaknya mencintai orang yang dicintai Rasulullah SAW seperti Rasulullah SAW ketika ditanya Imam ya, Nas ilaik disebut oleh beliau dijawab oleh Rasulullah SAW adalah Aisyah lalu sahabat tersebut berkata wa minar rijal wala abuha itu ayahnya atau bapaknya dan jelas dan juga dalam sebuah hadis sebutkan Rasulullah SAW tentang keutamaan istri beliau seperti Aisyah. Fadlu Aisyah ta'ala nisa'i ka fadli tarid ala sairi at-ta'am. Keutamaan wanita, keutamaan Aisyah dari antara wanita-wanita bagaikan keutamaan sarit dari segala macam makanan kata Rasulullah. Sarit ini adalah makanan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kita wajib mencintai para istri Rasulullah SAW. Wa kaifa la takunu hadhi manzila wa tilkal makana wa hiya allati ikhtarna Allah wa rasulahu wa darul akhirah. Bagaimana tidak mereka layak untuk mendapatkan kedudukan dan kemuliaan tersebut yang mereka telah memilih Allah dan Rasulnya dan mencintai hari akhirat ketika turunnya ayat yang menyatakan untuk memilih ya ditawarkan kepada mereka untuk memilih yang mana Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam firman-Nya, "Ya ayuhan Nabi qul li azwajika in kun in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alaina umati'kunna usarrihkunna sarahan jamila." Wa in kuntun turidna Allah wa rasulah in kuntun turidna turid uh, turidna Allah wa rasulah wa dar akhirata fa inna Allah 'adal muhsinati minkunna ajaran 'azima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, apakah mereka jika mereka itu mencintai kehidupan dunia dan perhiasannya, maka panggillah, kesinilah kalian. Aku beri kalian kesenangan-kesenangan duniawi, dan aku akan melepaskan kalian secara baik, kata Rasulullah SAW. Tapi jika kalian mencintai Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, sungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang sangat besar. Ini lalu setelah ayat tersebut Allah sebutkan bahwa istri-istri Nabi SAW tidak sama dengan wanita biasa. Ya nisa in Nabi lastuna ka hadiminan nisa. Wahai para istri Nabi, kalian bukan seperti wanita unta biasa. Maksudnya ini memiliki tanggung jawab dan juga wajib dimuliakan oleh para orang-orang mukmin. Mereka di dalam jika mendapat pahala mereka pahala yang agung dikasih Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga jika mereka sebagaimana terhadap ayat tersebut jika melakukan dosa mereka juga dapat dosa dua kali lipat. Setelah Allah memilihkan untuk mereka, setelah mereka memilih Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, Allah memuliakan mereka dan membalas ya pilihan mereka tersebut dengan ahsan memulia dengan memberi yaitu dimuliakan mereka ahsana takrimin wa azama mukafaatan. Ini Allah beri berikan kepada istri Rasul tersebut itu balasan yang sangat agung. Maka Allah telah menyediakan bagi mereka pahala yang besar yaitu ini fa innallaha ada lil muhsinati minkunna ajran azima. Allah telah menyediakan bagi kalian ini itu pahala yang besar. Kemudian Allah membedakan mereka itu dari wanita-wanita yang lain ya, baik dalam segi azab maupun pahala. Ini dan Allah menerangkan kepada mereka maka Allah katakan, Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahli minun nisa. Wahai para istri nabi, kalian bukan seperti wanita-wanita lainnya. Yakni dari segi fil fadli wa syaraf, yaitu dari segi kemuliaan dan kehormatan. Karena itulah Allah takalam ini memuliakan mereka menjadi istri seorang nabi, dan juga sebagai sahabat. Ini karena itulah Allah telah menurunkan ayat khusus tentang hak-hak mereka. Maka di sini wajib kita menghormati dan memuliakan mereka. Oleh sebab itu, dalam surah Al-Ahzab ini jika kita perhatikan banyak sekali ayat-ayat menunjukkan kemuliaan Ahlul Bait dan juga terlebih khusus istri istri-istri Rasulullah SAW ya yang mana Allah memuliakan memberikan kepada istri Rasulullah SAW kemuliaan-kemuliaan yang banyak atas baiknya pergaulan mereka terhadap suami mereka itu Rasulullah SAW dan mereka memilih Allah dan Rasulnya dan hari akhirat oleh sebab itu ini bahwa mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW maka di antara hak mereka atas kita adalah bahwa kita menjaga Kedudukan mereka ini jangan kita hinakan. Ya, jangan kita lecehkan. Dan kita membela mereka jika ada orang-orang yang mencela dan menghina mereka. Dan kita juga memuji mereka atas keimanan dan ilmu serta kedudukan mereka di sisi Allah dan Rasulnya. Di antara bentuknya adalah bagaimana mereka perjuangan mereka dalam membela Nabi SAW wa nusrah ya wa kana lahunna min daurin ini dan juga perjuangan yang sangat jauh ya dalam membela agama setelah wafatnya Rasulullah SAW dan juga dalam menjelaskan masalah-masalah hukum agama di antara sepertinya istri beliau Aisyah radhiallahu anha yang memiliki ilmu yang banyak tentang ini hukum-hukum agama beliau adalah salah satu periwayat hadis yang tujuh ya satu-satunya beliau wanita atau disebut adalah yang paling fakih di antara wanita-wanita di kalangan para sahabat. Oleh sebab itu, ini kita lihat bagaimana uh, kedudukan mereka juga di kalangan para tabi'in, terutama adalah di kalangan ini Bani Umayyah yang sering di, di, di, dituduh oleh orang-orang bahwa mereka adalah orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah SAW. Berkata Umar bin Abdul Aziz, ini adalah salah satu khalifah, ini dari Bani Umayyah, ini masyhur khalifah yang adil. Beliau berkata pada Abdullah bin Hasan bin Hussein, dicucu dari Hussein radhiyallahu anhu, anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau katakan bagaimana cintanya kepada Al-Bait Umar bin Abdul Aziz ini, beliau berkata, "Idza kana laka hajatun faktub li biha fa inni astahi min Allah an yaraka ala babi dari ma ala al ardi ahlu baitin ahabba ilayya minkum wala antum wala antum ahabbu ilayya min ahli baiti. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz mencintai keluarga Rasulullah SAW. Dia katakan kepada Abdullah bin Hasan bin Hussein ini, jika engkau punya keperluan, punya kebutuhan, maka tulislah padaku. Jadi, karena aku malu kepada Allah jika aku melihat engkau datang ke rumahku. Ya, jangan sampai engkau mendatangiku. Tapi cukup dengan beri kabar saja, suruh orang saja. Nah, atau mengirim surat saja kumur malu kalau seandainya engkau berdiri ini dari sisi Allah sampai engkau mendatangi rumahku karena demi kepuluhanmu. Lalu Umar bin Asyid menyebutkan tiada rumah di muka bumi ini. Ini mal ala dhahri ardi ahlu baitin. Tiada keluarga di muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada kalian kata Umar bin Abdul Aziz. Lalu dikatakan wala antum ahabu ila min ahli baiti. Bahkan kalian lebih aku cintai daripada mencintai keluargaku sendiri. Ya, ini bukti bagaimana Umar bin Abdul Aziz salah seorang dari khalifah Abuniyah yang mencintai alul Bait. Demikian pula satu kali Umar bin Aziz juga berkata kepada Fatimah binti Ali. Nah, binti Ali bin, uh, bin Husaini. Ya benata Ali, wallahi ma ala dhahri adi Ya benata ini anaknya, maksudnya wahai anak perempuan Ali, bukan perempuan Ali yang besar, maksudnya ini ada cucu dari Husain. Ya. Wahai anak perempuan Ali, demi Allah tiada di muka bumi ini. Keluarga yang lebih aku cintai daripada kalian dan kalian lebih aku cintai daripada keluarga aku sendiri. Ini juga dikatakan ini ungkapan yang mirip dari yang dikatakan kepada Abdullah bin Hasan bin Abdul Hussein kepada uh, Fatimah binti Ali bin Hussein. Demikian pula berkata Qadhi Iyad rahimahullah Beliau menyebutkan celah satu ciri cinta kepada Rasulullah SAW antara antara mencintai ini orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Alaihi Dan juga mencintai para sahabat beliau dari orang muhajirin dan ansar. Dan memusuhi orang-orang yang memusuhi mereka. Dan membenci orang yang membenci mereka. Dan men, ini, atau mencela mereka. Barang siapa mencintai seseorang, dia akan mencintai orang yang dicintainya. Maksudnya bagaimana? Jika kita mencintai Rasulullah SAW, kita juga mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Demikian pula diungkapkan oleh Imam al Ajuri salah seorang ulama al Al-Sunul Jemaah yang memiliki kitab ini Asy-Syariah yang menjelaskan tentang akidah Al-Sunul Jemaah Wajibun ala kulli mu'min wa mu'minatin mahabbatu ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajib atas setiap orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banu Hashim, yaitu Banu Hashim. Siapa Banu Hashim itu disebutkan dirinci oleh Ibnu Abi Talib di, eh, oleh Imam uh, eh, al Juri di antaranya Ali bin Abi Talib waladi. Itu wa waladuhu wa dzurriyyatuhu. Wa Fatimah wa waladuha wa dzurriyyatuha. Ini yaitu Ibn Hashim itu diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya anak-anaknya atau Fatim bin Fatimah anak-anak keturunannya Hasan dan Hussein wa uladahuma dan anak-anak keduanya Nah, sekarang ada orang hanya mencintai waladul Husain. Jadi keturunan Ali yang mereka cintai hanyalah keturunan-keturunan Husain saja. Tapi mereka melupakan keturunan Hasan. Waduretihma dan keturunan keduanya yaitu keturunan Hasan dan Husain. Wajak Ja'far Nah, ini juga Ja'far Tayyar termasuk adalah keluarga Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW, bukannya Ali bin Abi Thalib saja. Ya. Yang di antara anak eh, saudara Ali adalah Ja'far Tayyar ini. Dan anak-anak Ja'far Tayyar dan keturunannya. Kemudian Hamzah, paman Rasulullah SAW. Jadi paman Rasulullah SAW tidak hanya uh, Abu Talib saja, tapi ada Hamzah. Ya. Nah, wajib kita cintai. Dan anak-anaknya, ini termasuk alul bait. Tidak hanya keturunan Ali saja wal Abbas dan juga paman beliau yang lain yaitu Abbas dan keturun-keturunnya wa dan juga cucu-cucunya ya cici-cici ya, terusnya. nah ini semuanya alul bait keturunan Abbas keturunan Hamzah keturunan Ja'far Sadiq Ja'far eh, Ja'far Tayyar ya Ja'far Tayyar uh, keturunan Ali bin Abi Thalib terus di antara keturunan Ali bin Thalib itu Hasan dan Husain tidak hanya Husain saja ya termasuk Hasan Haulai ahlu baiti Rasulullah SAW kata Imam Al-Juri mereka itu adalah keturunan ini atau keluarga Rasulullah SAW. Ya, mereka itu adalah keluarga Rasulullah SAW itu Abbas, Hamzah, Ja'far Tayyar dan seterusnya. Ini ukel umpamanya juga Ben ukel. Maka wajib atas seluruh kaum muslimin mahabbatuhum wa ikramuhum kata Imam Al-Jurri. Ihtimalu husnu mudaratihim wasabu alaihim dan juga sabar terhadap mereka wa du'a ulahum dan mendoakan mereka. Paman ahsana min auladihim wa dhuriyatim faqad ini takhallaqa bi akhlaqi salafihi al-kiram al-aqyar wa abrar ini maka barang siapa yang di antara mereka betul-betul beriman mengikuti salafus soleh mereka itu maksudnya ini Rasulullah SAW dan juga orang-orang tua mereka yang soleh dari di kalangan al bait ini ya ya, tidak hanya sebatas mengaku sebagai alul bait karena yang menjadi kemuliaan mereka pertama adalah meningkatkan kemuliaan mereka itu yang membuat mereka jadi mulia bukan karena keturunan saja tapi yang utama adalah iman jika mereka orang beriman jika mereka tidak beriman maka tidak ada hubungan keraba tidak ada hubungan faedah dari hubungan tersebut sebagaimana ini uh, Abu Talib paman beliau tapi ketika tidak beriman ini hal itu tidak memberi faedah apa-apa karena yang menjadi persoalan adalah berimannya seorang ini kalau dia memang mengikuti akhlak ini ya, apa nama salaf mereka seperti itu Rasulullah SAW akhlak Ali radhiyallahu anhu dan para sahabat-sahabat lainnya yang dikarang al bait Barang siapa yang tidak memiliki keimanan yang dalam, kata Imam Juri, ini, "Oman minhum bima yuhsan atau bima la yuhsin min akhlak." Ini kalau ada di antara mereka tidak memiliki akhlak yang baik. Du'iyalahu bis salah. Kita mendoakan. Moga Allah menunjuki mereka. Wassiyana wassalama. Dan menjaga mereka. Dan beri keselamatan kepada mereka dalam ilmu dan agama mereka. Ini. Wa'asharau ahlul aqli wal adabi bi ahsani mu'ashara. Kata Imam al ajuri Maka kita wajib menggauli keturunan-keturunan anak cucu Rasulullah SAW Ahlul bait tersebut dengan adab dan pergaulan yang baik. Demikian pula berkata Imam Al-Baihaqi. Wa min Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'dhimu baitihi wa ta'dhimu auladil muhajirin wal ansar. Ini kata Imam Baihaqi di antara kesempurnaan memuliakan Rasulullah SAW adalah menghormati keluarga beliau, Ahlul Bait. Menghormati anak-anak muhajirin ansar, ini para sahabat. Telah datang ini telah diwakilkan dari Nabi SAW bahwa beliau berkata, Kaddamu Quraisyan wala tuqaddimu alaiha. Artinya dahulukan orang Quraisy dan kalian dahulukan orang lain di atas mereka. Omadaka, kata Imam Baihaqi, adalah hal itu diutakkan oleh Rasulullah SAW, kecuali karena Rasulullah SAW adalah dari mereka. Kemudian juga berkata, Qadiyyat, ini yang telah tadi kita sebutkan, mirip dengan ungkapan dari Imam Baihaqi, di antara ciri orang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata beliau adalah mencintai orang yang dicintai oleh Nabi Sallam. Ya, di antaranya adalah keluarganya dan para sahabatnya dari muhajir dan Ansar. Demikian pula berkata Imam Qurtubi ketika mengomentari ini ini Qurtubi yang pensyarah Muslim ya, bukan Imam Qurtubi yang beli tafsir mensyarahkan hadis tadi udzakirkumullah fi ahli baiti ketika beliau mensyarahkan ini hazil wasiyah Wahadat takkid ini adalah wasiat dan ini adalah penekanan yang ini al-azim yang perlu diingatkan betul oleh betul oleh Rasulullah SAW. Yak tadi wujubu ihtiram ahlihi. Ini adalah menuntut wajibnya kita menghormati memuliakan keluarga Rasulullah SAW. Ini wa ibrarihim wa tawqirihim berbuat baik kepada mereka dan menghargai mereka wa mahabbati mencintai mereka Wujubul furud muakkadah. Itu kewajiban yang betul-betul diwajibkan. Alatila uzra li ahadin fi takhalluf anha. Tiada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya. Ini tidak menghargai menghormati alul bait. Hadza ma'a ilmin min yang bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi annahum juz'un minhu fa innahum usuluhu ini allati nasha'anha anha wa furu'uhu allati nasha'u anhu kama qala Fatimatun bid'atu Fatimatu bi'atu ini bid'atun minni bahwa ini menunjukkan kekhususan mereka dengan Nabi SAW, kedekatan mereka karena Nabi SAW dari mereka, bagian dari mereka itu Bani Hashim dan juga keturunan mereka juga termasuk ini cabang-cabang dari Nabi SAW seperti Fatimah memiliki anak dan seterusnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka itu bagian dari Nabi SAW seperti di antara anak beliau Fatimah beliau katakan Fatimah adalah ini bid'atun minni adalah penggalan dariku maksudnya adalah bagian dari ini tulah ah, ah, apa namanya belahan jiwaku atau bagian dari uh, diriku. Demikian juga berkata Syaikhul Islam Taimiyah yang telah sempat kita sebutkan tadi bahwa Al-Sunnah mencintai Al-Bait dan mereka menjaga kehormatan mereka. Sampai beliau katakan bal yajib aidan mawaddah mawaddatuhum wa mualatuhum. Bahkan sampai beliau sebutkan wajib juga mem mencintai mereka dan membela mereka. Fa innahu qad sabata Allah yuhibbuhum. Sungguh telah banyak ada dalil menyatakan bahwa Allah mencintai mereka. Wa man kana Allah yuhibbuhu barang siapa yang dicintai Allah wajib alaihi an yuhibbu an yuhibbah. Barang siapa yang dicintai Allah, Allah Subhanahu wa taala maka kita wajib mencintai orang tersebut. Fa inna hubba fillah wal bughdhu fillah wajibun wa huwa awsaqu iman. Karena cinta karena Allah dan benci di jalan Allah adalah wajib dan itu adalah tali keimanan yang paling kokoh. Kemudian boleh sebutan tentang hak istri Rasulullah SAW. Wamin usul ahli sunnah wal jamaah anam yatawalun azwaja Rasulullah SAW. Ummahatul mu'minin. Wa yu'minuna bi'anum azwaju fil akhirah. Khususan Khadijah radhiallahu anha umu akhtar auladihi wa awalu ma amana bihi wa a'adadahu ala amrihi wa kana lahu minha al manzila aliyah kata Syaikhul Islam Tamiyah menyebutkan di antara dasar-dasar keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka mencintai istri-istri Rasulullah SAW ummahatul mu'minin mereka beriman bahwa mereka adalah istrinya di akhirat ini terlebih khusus Khadijah yang yang dimelaluinya Rasulullah SAW memiliki keturunan yang banyak dan orang pertama beriman dengannya dan membela Rasulullah SAW dan Rasulullah dan ia memiliki kedudukan di sisi Rasulullah SAW. Kemudian wasiddiqatu binti sedik Ini maksud di sini Aisyah. Ini binti Siddiq radhiyallahu anhuma yaitu Aisyah radhiyallahu allati qala fiha Nabi SAW yang mana Rasulullah SAW berkata tentang Aisyah fadlu Aisyah ala nisa ka fadli tarir ala sair ta'am keutamaan Aisyah di atas seluruh wanita bagaikan keutamaan sarit di atas seluruh makanan kata Rasulullah SAW Nah, Rasulullah SAW sangat mencintai makanan sarit. Kemudian juga Syaikhul Islam menyebutkan qala Aidon, wala raiba anna li ali Muhammad haqqan 'ala al Umma, la yusharikum fihi ghairuhum wa yastahiquna min Ziyadatil al-mahabba wal muwala ma la yastahiquhu sa'iru butuni Quraisy. Tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi bahwa bagi keluarga Nabi Muhammad SAW memiliki hak di atas umat ini. Yang mana mereka tidak, ini hak tersebut tidak dapat ini uh, menandinginya atau ikut, ikut di dalam hal itu orang-orang lain. Itu bahwa mereka berhak untuk dicintai lebih dan dibelah eh, dan di, dibela ya, lebih yang tidak berhak diberikan kepada eh, kabilah-kabilah lain daripada orang Quraisy. Kama anak yang yastaku minal haba malastaku gairu Quraisy. Jadi artinya di sini orang Quraisy juga lebih berhak untuk kita cintai lebih lebih dari selain Quraisy. Minal qabail wa la raiba anna mahabbata ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak sanksi lagi bahwa mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibatun adalah wajib. Bal hiya mimma aujaballahu bihi fi ibadah dan ini adalah dari hal-hal yang diwajibkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah. Ibnu Hajar Haitami menyebutkan dalam ini kitabnya setelah beliau menyebutkan berapa jumlah hadis dari kitab utamaan Ahlul Bait ini wa fi hadhihi al-ahadis al-hastu al-akid dari hadis-hadis ini adalah dorongan yang sangat kuat untuk mencintai keluarga Rasulullah SAW dan berbaik baik kepada mereka dan memuliakan mereka, beradab dan melaksanakan hak-hak yang wajib untuk mereka, baik juga yang Wa Wahum ashrafu baiti wujida ala wa ashrafu baitin. Mereka adalah keluarga yang mulia yang terdapat di muka bumi ini. Fakharan wa hasban wa nasban wa nasaban wa la siyama idza muttabi'in sunnah. Baik dari segi keturunan, ya kehormatan terutama kata al eh, kata al haitami adalah orang yang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya sekedar dia mengaku al bait tapi dia tidak menjalankan agama ini secara benar ya. Ini wala siyama idakanu kanu li sunnatin nabawiyyah kama kana salafuhum. Apalagi apabila mereka itu memang orang-orang yang yang sangat mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagaimana para generasi al bait sebelumnya atau terungkap. Nah itu berapa pernyataan dari ulama-ulama al-sunnah jamaah kedudukan al bait bahwa tidak benar orang mengatakan bahwa al sunnah jamaah adalah orang-orang yang membenci al bait. Cuman perlu kita ketahui di sini ada orang yang keliru dalam memaknai cinta kepada alul bait. Ya, yaitu ashabul gulu. Dalam bab ini ada dua yang melanggar aturan agama, ahlul japa wa ahlul gulu. Al japa maksudnya tidak menghormati para kru al bait yang al-gulu adalah orang-orang berlebihan, Strip dalam al bait. Apakah itu men menganggap mereka hal mengetahui hal yang gaib atau apalagi men mengkultuskan mereka dan seterusnya ya. Qad ujida fi suful muslimin may ya'khudhu din may yasha wa yatruku may yasha. Sungguh telah dapat di tengah kaum muslimin ini orang yang mengambil agama semaunya aja. Apa yang dia mau dia ambil, yang tidak mau dia tinggalkan. Dia tidak mengamalkan agama secara utuh. Ya. Dan juga ada orang yang terdapat bersifat sebenarnya sifat orang jahiliyah yaitu mencelah keturunan orang lain. Karena itu perlu kita ketahui ada ciri-ciri bukti cinta orang kepada ulul Bait itu. Yang pertama adalah mengucapkan, mendoakan mereka sebagaimana yang dianjurkan kita ketika berselawat surat Ibrahimiyah dan menghormati mereka. Ya. Demikian pula ini tidak mencaci mereka ya walaupun mereka itu mengaku saja tanpa ada bukti ya biduni bayanin sahih, ya. atau burhan wadih kita nggak boleh mencela kamu bukan ahlul bait kok nggak boleh kita katakan demikian kalau dia orang berdusta dan dia tidak termasuk ahlul bait dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ini tetapi betapa banyak orang mencintai ahlul bait tetapi tidak terbukti asar tersebut dalam kehidupannya karena dia tidak menamilkan nasihat-nasihat Ahlul Bait itu sendiri. Wajibnya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, mengamalkan agama secara benar, menjauhi berbagai macam bentuk bid'ah dan seterusnya. Ini Sungguh telah banyak tersebar di kalangan ini bahwa orang uh, di semacam uh, sebagian orang mengatakan bahwa mazhab Ahlul Bait itu adalah mazhab tasyayu. Itu Syiah. Mengidentikan Ahlul Bait itu mazhabnya adalah Syiah. Ini tidak benar. Ini sehingga menyebabkan perkara ini membawa ketika dilihat penyimpang-penyimpang ada di kalangan orang-orang Syiah ini menyebab orang-orang kadang-kadang tidak suka pada Ahlul Bait karena diidentikan oleh mereka itu adalah mereka katakan dinisbahkan pada Ahlul Bait padahal itu adalah ini suatu pengakuan-pengakuan bohong yang mereka sandarkan semata kepada Ahlul Bait. Ini adalah pemahaman yang keliru dan salah ya ini terdapat di dalamnya melecehkan hak hal bait, merusak kehormatan mereka. Seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang mengajak ke dalam bid'ah dan khurafat-khurafat. Karena ada banyak dalam kitab-kitab Syiah yang membawa perbuatan-perbuatan yang seperti apa yang mereka lakukan di Kabal dan seterusnya. Ini seolah-olah itu adalah ini diseru oleh al bait atau itu adalah dianjurkan oleh al bait padahal al bait tidak pernah menganjurkan hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu, maka perlu bagi kita kaum muslimin untuk belajar dan memahami apa sebetulnya ini perkataan Fathul Bait. Karena Al Bait telah tersebar di berbagai penjuru dunia, watafaraku dan juga mereka menganut bagaimana madhab madhab fikih ya. Ini dan tidak ada yang mereka itu yang menganut madhab Syiah dan atau Rafidah dan seterusnya. Ini qalilatun jiddan, ini sangat sedikit bahwa yang masyhur di kalangan alusunul jemaah bahwa hum ahlul bait itu adalah orang-orang yang menjaga agama ini dari uh, bid'ah, dari penyeleweng-penyeleweng, penyimpangan-penyimpangan dan memerangi bermacam bentuk hal-hal yang merusak agama ini. Yang dilakukan orang-orang tadi'in, orang-orang yang suka melakukan bid'ah. Kemudian jika dilihat pula markar markas alusunul sunnah seperti di Yaman itu kebanyakan ahlul bait ya dan di antara mereka ada orang-orang berilmu ya oleh sebab itu Bani Hashim telah menyebarkan ilmu dan Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia melalui mereka maka mazhab Ahlul Bait tidak ada mazhab tertentu ya ketika Abu Juhaifa ditanya ini diwakilkan Imam Bukhari kepada Imam Abi Talib ini ditanya kepada Abu Talib, eh, eh, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ini, hal indakum syai'un malaysa fil Quran? Ini artinya ada kalian memiliki sesuatu khusus saja bagi kalian yang tidak terdapat dalam Quran? Ini dalam sebuah laisa indan nas ini atau yang tidak diketahui oleh manusia lain ini artinya ada kalian punya wasiat seperti yang dikatakan ada wasiat rahasia dan seterusnya ini ditanya oleh Abu Yuhaifa ini salah seorang sahabat ini ditanya langsung kepada Ali bin Abi Talib. Alif ba nggak ada. Saya dikhususkan waladhi falakal habba waba'an nasama ma'indana illa ma fil Quran. Demi zat yang membolak-balikkan biji dan ini menghidupkan jiwa ini ini tiada kami memiliki sesuatu pun kecuali apa yang ada dalam Al-Quran. Kecuali illa pahman yu'tir rajul. Yu'tar rajulun fi kitabi. Ini yu'tar rajulun fi kitabi yu'ti rajulan fi kitab. Kecuali pemahaman tentang agama itu saja perbedaan. Orang yang lebih banyak belajar memahami itu tidak ada kekhususan. Bagi ahlul bait itu ada ajaran yang khusus, ada pesan-pesan khusus tidak ada. Sebenarnya yang diterangkan oleh Ali bin Lalu ditanya wa fi sahifa karena di dalam sarung pedang Ali bin Dal ada semacam lembaran. Qultu wa ma fi sahifa. Ini apa yang di dalam sahifa itu? Ada yang di dalam tulisan itu apa yang ada di dalam ini apa namanya? tempat pedangmu itu apa? Al-aqul wa fikakul asir. Al-aqul muslim adalah tentang diat. Ini wa fikakul asir dan hukum-hukum tentang tawanan. Ya, membebaskan tawanan. Kemudian wa alaqtul muslimun bika wa la yuqtalu muslimun bi kafir dan tidak bolehnya membunuh orang muslim dengan sebab membunuh orang kafir. Nah, ini yang ada dalam saifah ini, ini saja kata Ali bin Abi Thalib. Jadi di sini terjawab juga apabila ada orang mengatakan ada wasiat-wasiat Bali Ali bin Abi Thalib tentang khalifah dan seterusnya, tidak ada. Kalau ada pasti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab ya. Al-Imam Al-Khafa Rashidin ini, Al-Imam Rashid ini akan menjawab, pasti menjawab dia bahwa saya pernah dapat wasiat dan seterusnya. Dia hanya menyebutkan yang dalam ini hanyalah ini tentang peristiwa diat, fikakul asir, penebusan tawanan perang dan seterusnya. Oleh itu Imam Syaukani rahimahullah menyebutkan tentang Ahlul Bait ya. Waqat tafarraqu fi bil basita bahwa mereka telah terpencar-pencar ke berbagai penjuru bumi. Wasakanul aqalim al mutaba'ida mereka tinggal di berbagai ini uh, iklim-iklim uh, yang berjauhan. Wa tamadzahaba wa tamadzaha uh, wa tamadzhub ini kul wahidin minhum bimadhhabi ahli baladi. Dan masing-masing mereka mengikuti madhab-madhab daerah negeri tersebut, tidak memiliki negeri-negeri Eh, apa tidak memiliki madhab-madhab khusus. Tidak semena yang disangkakan oleh orang-orang Rafidah atau orang-orang Syiah. Bahwa mereka orang-orang yang khusus mencintai al Bait adalah mereka saja. Bahwa orang selain mereka telah menzalim al Bait. Pada hakikatnya orang-orang tersebut, orang-orang Rafidah atau orang Syiah tersebut telah menzalimi al Bait itu sendiri. Yaitu mereka lah yang membuat al Bait itu menjadi hina dengan menisbahkan perkataan-perkataan yang tidak benar kepada al Bait ini riwayat-riwayat bohong ya dalam menyandarkan perbuatan-perbuatan mereka lalu mereka sandaran ini adalah berdasarkan kepada al-bait. Kemudian lebih dari itu orang itu hanya orang-orang Rafidah, orang Syiah ini mengatakan mereka cinta Ahlul Bait tetapi Ahlul Bait yang mana hanya sebagian kecil di Ahlul Bait yang mereka cintai yaitu keturunan Ali. Di keturunan Ali yang mereka cintai hanya keturunan Hussein saja. Ya. Kalau terus lagi, nanti keturunan Aba Ja'far Sadiq saja. Tidak keturunan Ismail dan seterusnya. Nah, ini eh, oleh sebab itu orang-orang ini hanya mencintai sebagian dari al bait saja. Sedangkan orang-orang soleh dari al bait ini orang-orang Rafidah tidak menyenangi mereka. Bahkan mereka mencela kebanyakan dari Ahlul Bait. Seperti orang yang menganggap bahwa Abbas dan anak-anaknya Abdullah ini Abdullah bin Abbas dan keturun keturunannya ini lam yanala syarafa sahabat Rasulullah SAW wa minal jafa. Ini seperti mereka mengingkari keutamaan Abdullah bin Abbas, keutamaan Abbas radhiyallahu anhu dan keturun keturunan Abdullah bin Abbas. Itu adalah mereka telah melanggar hak al itu sendiri. Di oleh sebab itu ketika Sulaiman SAW ditanya, ya ketika itu Rasulullah SAW menjelaskan wa ab'adun nas an hazil wasiyah ini wasiat Rasulullah SAW tentang keluarganya yang tadi disebutkan hadisnya uzakurkumullah fi ahli baiti uh, manusia yang jauh dari sini adalah orang yang menga, yang dari wasiat Rasulullah SAW ini ada tentang wajib menghormatinya adalah orang Rafidah kata beliau. Kenapa? Karena mereka memusuhi Abbas dan keturun keturunannya Ini bahkan mereka memusuhi kebanyakan ahlul bait dan membantu orang-orang kafir untuk eh, musuh al bait membunuh al bait tersebut. Oleh sebab itu, ini hakikat cinta al bait tidak dibeda-bedakan semua dari Banu Hasim. Apakah keturunan Ali bin Abi Thalib, Ja'far Tayyar, keturunan Abdullah bin Abbas, keturunan Abbas, keturunan uh, uh, Hamzah dan seterusnya. Nah itu sedikit tentang uh, kedudukan al bait dalam pandangan al sunnah wal jamaah Uh, adapun wajib mencintai para sahabat Rasulullah SAW itu tidak terhingga pula hadis-hadisnya dan uh, tidak terhingga eh, banyak hadis-hadis maupun ayat Al-Quran yang tentang menyebutkan keutamaan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya yang akan kita sebutkan di sini adalah dalil-dalil tentang hal itu. Pertama, tadi sudah kita katakan bahwa bukti cinta kita orang yang mencintai Rasulullah SAW, mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Di antaranya sahabat Rasulullah SAW yang dicintai oleh Rasulullah SAW, para sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini yang mereka lah yang berjuang dan berjihad bersama Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, betapa sesatnya orang yang terdapat dalam hatinya rasa benci kepada orang pilihan dari kaum mukminin ini ini orang yang terkemuka di kalangan umat ini. Ini bahkan orang Yahudi maupun orang Nasara menganggap bahwa generasi terbaik dari umat mereka adalah para sahabat nabi mereka. Ya, oleh sebab itu, diwakilkan dari salah seorang tabi'in, dari Syabi atau yang lainnya, Katakan, ini Syabi adalah orang yang memang betul-betul fakar dengan Rafidah karena beliau hidup di kufa dan mengetahui betul bagaimana perkembangan mereka. Ini kata Syabi bahkan orang-orang Yahudi dan Nasara lebih hormat ya telah mengalahkan satu sifat orang Rafidah menang di atas satu sifat dari orang Rafidah yang mengatakan ketika ditanyakan kepada orang Yahudi man khairu ahli millatikum siapa yang terbaik dari pemeluk agama kalian Qalu ashabu Musa. Mereka akan katakan adalah para sahabat Nabi Musa alaihissalam. Jika ditanyakan kepada orang-orang Nasara, man khair ahli Siapa yang terbaik dari kalangan pemeluk agama kalian? Mereka mengatakan faqalu ashabu Isa, yaitu para sahabat Isa alaihissalam. Tetapi jika ditanyakan kepada orang-orang Syiah dan orang Rafidhah, man syarru ahli millatikum? Siapa yang terjelek dari golongan agama kalian? Mereka akan mengatakan ashabu Muhammadin adalah para sahabat Muhammad. Mereka tidak main istisna, tidak dikecualikan dari itu kecuali sangat sedikit sekali, ya. Dan bahkan mereka selain uh, yang ya, tidak berapa orang, ada yang empat orang di sebuah riwayat, semua dalam riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Maka oleh sebab itu mata alusunul jamaah adalah mencintai persahabat, ya. Tapi mereka tidak juga berlebih-lebihan mengangkat derajat mereka kepada sesuatu yang tidak layak diberikan pada mereka ini mereka laisa tafrid wal ifrat tifrat wal tafrid ya tapi mereka menjaga hak tetapi juga tidak mereka eh, mengangkat mereka di, di atas kedudukan mereka karena mereka para sahabat telah berhijrah dan berjihad membela Rasulullah SAW dan mengorbankan harta dan jiwa mereka bahkan ada yang mengorbankan para keluarga mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka untuk menjaga agama iman, eh, menjaga agama Islam ini.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 Muhammad Rasulullah kata Allah dan orang-orang bersamanya. Siapa orang bersamanya? Adalah para sahabat. Asyidda wal kufar mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama ubainahum saling kasih sayang sama mereka. Engkau lihat mereka ibadah mereka ya, tarahum ruk'an sujada. Sering beribadah ruku dan sujud. Ya betul min Allah, mereka mencari keutamaan dari Allah. Waridwana, ya, kemuliaan dan keutamaan. Simahum ciri-ciri mereka di muka mereka fiujuhim adalah min athari sujud. Ada bekas sujud, ini cahaya bercahaya muka mereka. Dari mathalun fi Taurah, itulah perumpamaan mereka di dalam Taurat disebutkan Allah perumpamaan seperti ini bahwa nanti ciri-ciri nabi yang terakhir itulah begini sifat sahabatnya. Ada perumpamaan mereka dalam Injil disebutkan oleh Allah adalah bagaikan kazar'in akhrasarahu, bagaikan tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan cabang-cabangnya, azarahu lalu berkembang dan tumbuh. Fastaqlada lalu tinggi, fastawa ala suki lalu ya tumbuh sehingga mengagumi para petani bagaikan tumbuhan yang membuat petani senang tumbuhannya tumbuh dengan subur dan tinggi berbuah ya dan sehingga kita kufar yang membuat orang-orang kafir uh, merasa cemburu, merasa benci karena melihat keutamaan yang dimiliki oleh sahabat tersebut. Jadi oleh sebab itu Imam Malik dan para ulama-ulama lain menyebutkan bahwa salah satu dalil kafirnya orang yang mencela, mengkafirkan para sahabat itu adalah ayat ini. Karena orang kafirlah yang mencela dan membenci mereka. Lalu Allah sebutkan Allah telah menjanjikan untuk mereka waladina eh, wa'adallahu waladina amanu wa amilus solihati minhum Allah telah janjikan untuk orang-orang beriman dan beramal soleh di kalangan mereka itu maufiratan keampunan wa ajran azimah dan pahala yang sangat besar. Oleh sebab itu dalam ayat lain juga Allah sebutkan tentang Allah telah reda kepada mereka. Itu tentang orang-orang khususnya para sahabat yang ikut dalam bayatul ridwan. Laqad radallahu 'anil mu'min idh yubayyi'unaka tahta syajar. Sungguh Allah telah mereda ya, setelah redha terhadap orang-orang mukmin yang telah yang membaiatmu di bawah pohon, maksudnya itu ridwan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh oleh Rasulullah SAW, eh, eh, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mohon ampunan. Allah sebutkan fa'fu anhum, wastaghfir lahum, wasyawir fil amr. Allah sebutkan maafkan mereka dan mohon keampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam suatu urusan. Dan bahkan orang-orang setelah mereka dimohonkan untuk memohonkan ampun untuk mereka, bukan malah mencela mereka. Ya, wana Allah sebutkan ini dan tidak ada dan jangan sampai ada dalam hati kita rasa sedikit benci kepada para sahabat. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Walladzina ja'um ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." orang-orang yang datang setelah mereka waladin ja'u min ba'dihim yaqulun mereka mengatakan rabbana ufir ya rabb kami ampunilah kami wali ikhwanina sabaku sabaku bil iman dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman wala taj'al lalu setelah itu kita mohonkan ampun dan wala taj'al fi qulubina jangan engkau jadikan dalam hati kami ghillan rasa dengki rasa benci lilladina amanu bagi orang-orang beriman. Rabbana innaka karaufur rahim. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau Maha penyantun lagi Maha penyayang. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpegang dengan jalan mereka dan mencontoh cara mereka dalam beragama. Oleh sebab itu, ini banyak sekali sebetulnya ayat-ayat seperti dalam surat Taubah ayat 100 yang barangkali sering didengarkan oleh para pendengar roja itu as-sabiqun al-awalu minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adalum jannatin tajri al anhar generasi sabiqun aw minal muhajirin generasi pertama dari kalangan umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar wal ladzina tabauhum orang-orang mau mengikuti mereka dengan baik ya radhiyallahu anhu Allah meredoi mereka, mereka pun redo kepada Allah dan Allah akan sediakan surga yang mengalir di tengah sungai untuk mereka. Ini Allah janjikan. adalah jannatin tajrimin. Ini as-sabiquna awal al muhajirin wal ansar ini tabauhum ihsanin. Ini radhiyallahu anhu wa dalam jannatin tajri tahtahal Sebaliknya Allah malah mengancam orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan mereka. Ini sudah juga sering dibacakan ayat ini dalam surah An-Nisa 115 Wa may yushakkir rasul mimba ni matabayyana al huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwalli ma tawalla. Barang siapa yang menyakiti rasul dan orang dan setelah setelah jelasnya kebenaran baginya, ya, telah jelas petunjuk baginya. Kemudian dia mengikuti selain jalan orang beriman. Para ahlul mufassirin mengatakan sabil mu'minin sin masada hum sahaba karena ayat ini turun di masa mereka nuallihi kata Allah Allah akan biarkan kemana dia berpaling apabila dia tidak mau mengikuti dan men, uh, mengikuti jalan Eh, orang-orang mukmin itu jalan para sahabat. Demikian pula Rasulullah SAW banyak dalam hadis-hadisnya memuji mereka. Sebenarnya sabda Rasulullah khairun nas karni sebaik-baik manusia adalah masaku. Itu para sahabat yang hidup bersama Rasulullah SAW. Dalam sabda lain beliau sebutkan khair ummati alqanul ladzi bu'ithtu fihim. Sebaik-baik umat adalah masa yang aku diutus di tengah mereka. Yang kedua adalah hadis iftirak yang masyhur, sudah sering disebutkan Satafturka hadil umma ala talim sabiina firqa Kula finnar illa wahida. Akan terpecah belah umat ini 73 golongan kecuali satu yang kullaha finnar eh, illa wahida. Seluruhnya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya manhum ya Rasulullah au oh, mahya ya Rasulullah man hiya ya man hiya eh, ya Rasulullah. Ketika ditanya siapa mereka yang selamat itu golongan najiyah ini ma'ana alaihi washabi. Orang yang berpegang teguh ini ya, atas aku yang aku apa yang aku berada di atas dan para sahabatku. Washabi masih disuruh kita untuk tidak dengan para sahabat. Di kepala hadis irbat yang masyhur ya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Pegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar dan Umar, Utsman, Ali dan seterusnya para sahabat yang lainnya. Bahkan datang larangan tegas dari Rasulullah SAW agar kita tidak boleh mencela para sahabat. Rasulullah SAW katakan, La tasubu ashabi fa alladhi nafsi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma bala mudda ahadim wala nasifa. Jangan kalian mencela para sahabatku. Demi zat dan jiwaku berada di tangannya. Kalau seandainya salah seorang kalian menginfakkan, menginfakkan seperti gunung Uhud itu emas, <laughs> tidak akan sampai satu genggam mereka. Bahkan separuh dari genggam mereka. Tidak sampai itu. Dinilai dengan amal mereka. Bahwa hadis-hadis dalam masalah ini sangat banyak sekali. Mungkin dalam kesempatan yang terbatas ini tentu tidak mungkin kita untuk kupas ya secara um, meluas keseluruhan tapi orang-orang mukmin dengan mendengar ayat-ayat ini dengar hadis-hadis sudah cukup bagi dia oleh sebab itu Ibnu Mas'ud menyebutkan tentang keutamaan sahabat dan sebuah ungkapannya, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad," bahwa Allah melihat kepada hati-hati para seluruh makhluk ini. Fawajaba qalba Muhammadin khairu qulubin. Lalu dia dapati sebaik abai, hati yang paling baik itu adalah hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsi, lalu Allah mengangkatnya menjadi rasul. Wa ta'athahu lalu wa ta'athahu bi risalati." Lalu dia mengutus dengan risalah dengan kerasulan Summa nadha fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin. Kemudian Allah melihat lagi kepada hati-hati hambanya setelah hati Nabi Muhammad SAW siapa yang paling bersih fawajada quluba ashabi khair qulubin Qulubil ibad ya fawajada quluba quluba ashabi khair qulubil ibad maka Allah melihat bahwa hati-hati para sahabat yang terbaik di antara hati-hati manusia yang lainnya faja'alahum wuzara'a nabihi maka Allah menjadikan mereka sebagai pembela dan pembantu nabinya yuqatiluna ala dini. Ini keutamaan mereka, mereka mempertahankan agama ini dengan jiwa mereka. orang muslimun hasanan, hal yang dilihat oleh orang muslim baik, ini inilah gaya sabilul mukminin tadi. Apa yang dilihat oleh orang muslim baik itu adalah baik, bahwa indallah hasan, maka itu adalah di sisi Allah baik. Apa yang dilihat oleh orang mukmin itu jelek, maka itu ada jelek di sisi Allah. Maksud di sini adalah para sahabat, ya karena Ibnu Mas'ud bercerita tentang keutamaan sahabat. Adapun ungkapan para ulama-ulama sangat panjang sekali di antara seperti perkataan Imam Ahmad Wa minas sunnati dzikru mahsani ashabi Rasulullah SAW kulluhum ajma'in kullihim ajma'in Di antara sunnah adalah menyebut kebaikan-kebaikan sahabat Rasulullah SAW Wa kaffi anilladhi jara bainahum dan menahan diri tidak membicarakan berbagai hal-hal yang terjadi di kalangan mereka perpecah belahan atau hal-hal karena riwayat imam riwayat tersebut tidak sahih atau riwayat tersebut sahih tapi telah terjadi di penambahan dan pengurangan seterusnya. Lalu kata Imam Ahmad, "Paman Sabah ashabi Rasulullah aw wahidan minhum bahwa mubtadi'un rafidiyun." Barang siapa mencela sahabat-sahabat Rasulullah atau salah seorang dari mereka, kata Imam Ahmad, maka dia adalah orang mubtadi'. Rafidi adalah orang rafidah atau orang Syiah. Lalu kata Imam Muhammad, hubbuhum sunnah. Mencintai para sahabat itu adalah sunnah. ulahum kurba. Mendoakan untuk mereka itu adalah itu suatu ibadah. Wal iktida'u bihim wasilah. Menjadikan mereka sebagai suri tauladan kita dalam beragama adalah jalan kepada kebenaran. Wal akhdu bi atharihim fadilah. Mengambil yaitu ini perkataan berpedoman dengan perkataan-perkataan mereka adalah keutamaan oleh sebab itu Imam Syafi'i menyebutkan ra'yuhum lana aula min ra'ina li anfusina. Imam Syafi'i menyebutkan ini dalam kitab beliau Arisalah bahwa pendapat-pendapat sahabat itu lebih utama bagi kita daripada pendapat kita sendiri ya. Lebih baik daripada pendapat kita sendiri bagi diri kita kata Imam Syafi'i. Dan juga Imam Ahmad menyebutkan dalam perkataan beliau yang lain, la juzu li ahadin ayyadhkura min masawi'ihim. Tidak boleh seorang pun menyebut kejelekan-jelekan sahabat wala yat'anu ala ahad minhum tidak boleh juga mencelah salah seorang dari mereka faman fa'ala dzalika Orang siapa melakukan hal di itu, maka wajib ala sultan, maka penguasa wajib ta'dibuhu memberikan pelajaran kepadanya wa uqubatuhu dan mengikopnya laisa lahu ayyafu anhu tidak boleh dimaafkan perlu di, dihukum bal yuaqibuhu tetapi kata Imam harus diikop dia itu diberi hukuman yang setimpal. Tsumma istatibuhu, kemudian disuruh bertobat dari perbuatannya itu. Fa intaba qabila, jika dia bertobat diterima dia. Wa ilam yatub, jika dia mau bertobat dari perbuatan itu, ada alai uqubah, maka wajib diikop lagi sampai dia ini mau bertobat. Wa khalladu fil habsi, ya. Maka dia harus ditahan ya selamanya jika dia tidak mau bertobat hatta yatuba wa yuraja sampai dia mau bertobat dan kembali dari perkataannya tersebut itu perkataannya yang mencela sahabat oleh sebab itu Abu Zur Ar-Razi menyebutkan idza ra'aita ar-rajula yantakisu ahadan min ashabi Rasulullah Sallam. fa'alam wasallam fa'lam annahu zindik apabila engkau melihat salah seorang ya membicarakan menjelek jelekkan salah seorang dari sahabat Rasulullah Sallam, fa'alam ketahuilah dia itu adalah zindik zindik itu adalah ini dalam istilah mutakadimi ada orang munafik. Kata-kata zindik adalah celaan bagi orang-orang yang sudah melewati batas dalam kemungkarannya. Wadhalika anna Rasulullah SAW indana hakun. Oleh itu kata Abu Zur'a, karena apa demikian itu? Karena Rasulullah adalah di sisi kita adalah hak. Wal Qur'anu hak. Wa innama adda ilaina. Tetapi yang menyampaikan Al-Quran ini kepada kita siapa? Dan juga wasunan dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW adalah para sahabat yang menyampaikan Al-Quran dan sunnah itu sebut kepada kita. Ketika itu Abu Zur'a ini yang sangat jeli melihat apa tujuan mereka mencela para sahabat. Wa inna ma yuriduna ayah ini ayah syuhudana. Tujuan mereka adalah ingin mencelah para saksi-saksi kita. Kemudian apa? Liup tilul kita sunnah agar mereka bisa menolak Al-Qur'an dan sunnah. Ya, baru mereka bisa menolak karena yang menyampaikan Al-Qur'an sunnah kepada kita adalah para sahabat. Oleh itu mereka ini hampir sekarang ini uh, seluruh golongan aliran sesat itu yang mereka cerca dan mereka caci pertama adalah para sahabat. Agar orang tidak percaya lagi tentang apa yang disampaikan oleh para sahabat, terutama adalah Quran dan Sunnah. Yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada kita adalah para sahabat. Warjar hubihim aula kata Imam Abu Zur Ar-Razi. Wahum zanadiqa. Mencelah orang yang mencelah para sahabat itu lebih baik. Ya, dan itu harus kita lakukan bahwa mereka harus dicela dan di, dijauhkan dan di, diikop. Wahum kok Mereka itu adalah orang-orang zindik kata Abu Zu'arri. Kemudian juga Imam At-Tahawi dalam kitab beliau Aqidah Al-Sunnah menyebutkan wa nuhibbu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Walan nufritu fi hubbi ahadim minhum. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam mencintai salah seorang mereka. Walau tatabarra min ahadim minhum. Dan tidak boleh berlepas diri dari mereka. Salah seorang, satu orang pun dari mereka. Wa begitu, man yubghiduhum. Dan kita memarahi, membenci orang, membenci para sahabat tersebut. Wa bighairil haqqi yadhkuruhum. Atau menyebut ya, hal-hal yang tidak baik tentang mereka wana la illa bi khairin. Kita tidak menyebut tentang para sahabat kecuali dengan sebutan yang baik. Wa hubbun wa hubbuhum dinun, mencintai mereka adalah agama. Wa imanun dan keimanan, wa ihsanun dan kebaikan. Wa bughduhun kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Membenci para sahabat adalah kekufuran, kemunafikan dan kezaliman kata Imam At-Tahawi. Berkata lagi Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah Qala Malik, belum menukar sini perkata Imam Malik, mayyubghidu ahadun min ashabi Rasulullah SAW, barang siapa membenci salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, wa kana fi qalbihi alai ghillun dan terdapat dalam hatinya rasa benci ghillun, tidak senang, ya, falaisa lahu haqqun fi fa'il muslimin, maka dia tidak berhak mendapat bagian dari harta rampasan perang dari kaum muslimin. Summa qara'a subhanahu wa ta'ala, kemudian Imam Malik membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma Allah ala rasuli min ahli qura ini hmm, ila qaulihi sampai pada firman Allah Subhanahu walladzina ja'u min ba'dihim rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lalu Imam Malik menyebutkan di ayat ini disebutkan adalah tiga hal orang muhajirin dan ansar ya. Semua waktu kerabainya yadai rojulun yang terkesu uh, muhajirin ansar dan orang-orang yang datang setelah mereka. Ini yang selalu menolak mereka. Kemudian disebutkan pada Imam Malik ada seseorang yang meng, yang terkesu asal Rasulullah SAW mencelah atau merendahkan sahabat Rasulullah SAW Faqara'a mali hazil ayah Lalu Malik membacakan ayat yang kita sebutkan tadi, Muhammadur Rasulullah waladina ma'hu asyidda al kuffar. Muhammad beserta orang bersamanya adalah orang ya, beserta orang bersamanya maksud para sahabat sangat tegas terhadap orang kafir ila qaulihi sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala liyaghidha bihumul kufar agar Allah semakin membuat kemarahan orang-orang kafir itu. Ya, summa qala Kemudian Imam Malik berkata, "Man asbaha minan nas fi qalbi ghillun ala ahad min ashabi Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad asabat hazil ayah." Barang siapa yang di pagi hari dalam hati terdapat sedikit rasa benci terhadap salah seorang dari para sahabat Rasulullah SAW, maka dia telah terkena ayat ini, yaitu liyaghidha bihumul kufar, maka dia berarti dia telah terdapat sifat kekufuran dalam dirinya. Dan masih banyak sebetulnya ungkapan-ungkapan para ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam hal-hal ini, ya, barangkali keterbatasan waktu kita hanya mungkin mengupas sampai di sini pembahasan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat manfaat bagi kita semua. Nah, uh, <clears throat> untuk hal ini mencintai para sahabat juga ada orang-orang yang keliru dalam mencintai mereka. Ya, seperti orang-orang yang mencaci, mencela mereka dari golongan manapun saja. Demikian pula uh, apa namanya uh, eh, ahlu jafa uh, yaitu mereka yang mencaci sahabat atau orang hulu yang meminta-minta ke kuburan para sahabat dan mengangkat derajat mereka di atas derajat yang telah diberi Allah eh, Allah berikan kepada mereka anak ini pun tidak boleh dalam agama kita demikian para muslim dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita ya dan menjadikan kita orang-orang yang mencintai keluarga Rasulullah SAW dan para sahabat Nah, jazakallah khairan pada Ustaz yang telah menyampaikan pembahasan yang terperinci dari hak-hak Ahlul Bait dan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ikhwatul Islam berikut eh, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk anda yang akan bertanya kami eh, berikan kesempatan untuk yang pertama dari penelpon di nomor 0218236543 dan melalui pesan singkat untuk yang berikutnya di 0819896543 dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema dan pembahasan kita pagi hari ini. Untuk yang pertama, sudah ada penelpon, ada Ibu Nani di Depok, kami persilakan Bu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, saya mau menanyakan ini uh, eh, Dr. Ihsan Ilahi Dahir dalam bukunya Virus Syiah menyatakan bahwa Syiah itu adalah boneka Yahudi yang dendam dan dengki kepada kaum muslimin. Hmm. Yang mau ditanyakan apakah imam-imam Syiah itu faham bahwa mereka itu adalah uh, boneka Yahudi yang seperti disebutkan oleh uh, eh, Dr. Isan Ilahi Zahir itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, <clears throat> imam imam Syiah yang dimaksud apakah imam imam mereka yang sekarang atau maksudnya ahlul bait ini hmm. harus kita Hmm. Kalau ahlul bait itu hanya perkataan-perkataan itu disebabkan secara bohong kepada mereka. Hmm. Eh, kalau imam-imam mereka sekarang itu memang mereka memahami apa yang mereka katakan mereka membela seperti keyakinan-keyakinan raj'ah taqiyah kemudian banyak lagi pemaham-pemaham yang lain yang menyimpang seperti mut'ah dan seterusnya nah kalau kita lihat konsep mereka itu ya menyadari atau tidak menyadari mereka itu bekerja sama dalam hal ini ya kita tidak menyadari atau tidak menyadari kita eh, tidak tahu apa mereka tahu bekerja sama, tapi yang jelas mereka ada hubungan kerjasama itu ada. Seperti uh, yang dalam kenyataan-kenyataan ya pertemuan-pertemuan mereka, agenda-agenda mereka ya di antara bukti-bukti yang kita miliki ada seperti itu mereka seperti ketika berkunjungnya mereka ke Sarun dan para tokoh-tokoh Syiah tersebut dan kerjasama mereka dalam hal-hal yang lainnya. Sebetulnya itu permainan zahir terlihat mereka saling berbusuan, tapi pada hakikatnya mereka saling hmm. bergandeng tangan seperti hal yang terjadi waktu perang yang nah, apa namanya Nasrullah apa namanya apa yang di apa nih di di Mas itu Damaskus itu di apa terjadi peperangan yang antara Palestina dengan uh, bukan yang ini uh, yang baru-baru kemarin ah, yang pernah terjadi antara Nasrullah apa Hasan Nasrullah. Nah oleh sebab itu Hasan Nasrullah ini adalah seorang orang tokoh Syiah yang pada hakikatnya kalau seandainya Yahudi menghancurkan selesailah markas mereka. Tapi yang ketika itu yang dibalas oleh Yahudi bukan markas mereka yang dihancurkan. Yang hmm. dihancurkan adalah markas Ahlussunnah Jamaah. Hmm. Jazakallah heran atas jawaban Ustaz dan berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon yang kedua ada Pak Gilang di Mora Gembong. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak. Iya, Halo, mohon maaf di, bisa dikeraskan suaranya Pak. Iya Pak. Nah. Ya. Anak mau tanya kepada anak belum lama mengenal sahabat ya. Nah, jadi anak mohon nasihatnya bagaimana caranya mencintai Rasulullah dan para sahabatnya agar kita tidak terjerumus dalam kesirikan atau kebidahan gitu kan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan. E, cara mencintai Rasulullah para sahabat pertama kita tentu menambah ilmu kita. Kemudian e, membaca sejarah perjuangan Rasulullah SAW serta para sahabat itu. Di antaranya itu mengerti tentang sirah Rasulullah SAW dan para sahabat itu sendiri. Ketika kita membaca sirah-sirah mereka akan terkesima kita bagaimana mereka mengorbankan diri mereka, mengorbankan harta mereka, bagaimana kesungguhan mereka dalam beribadah, kesungguhan mereka dalam berinfak dan seterusnya. Itu akan kita anggap suatu hal mungkin kalau di masa sekarang orang akan mengatakan ini mustahil bisa dilakukan seterusnya. Suatu hal yang sangat ah, luar biasa mereka memperjuangkan agama ini. Baik dengan ini senjata maupun dengan ilmu maupun dengan yang lainnya. Jadi dengan itu kita akan mencintai, akan tahu bagaimana pengorbanan para sahabat untuk agama ini. Ya, nah, dan di situ kita akan merasa sangat mencintai mereka yang mereka mempertahankan agamanya sehingga sempat kita rasakan agama itu saat sekarang ini. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Pertama adalah menambah ilmu kita itu dengan membaca kita kitab sirah, perjuangan Rasulullah SAW bersama persahabatnya. Jadi memang di saat sekarang ini uh, kita lihat jarang sekali kajian-kajian sirah yang sifatnya menyentuh ke arah demikian atau mungkin ada kajian-kajian sirah tapi masih dulu dalam sifat hanya uh, membaca mempelajari tentang historis saja ya tidak mengambil ibro dan hikmah dari sirah tersebut nah mudah-mudahan saja nanti uh, di, di, di, di, di dalam kalam mungkin dari antara acara roja ada yang mengupas insyaallah dalam hal ini yaitu tentang sirah tetapi bukan siroh artinya mempelajari tanggal berapa kejadian ini itu itu bukan segi itunya. Hmm. Ya, tetapi dipelajari segi ibroh dan eh, hikmah-hikmah uh, hikmah -hikmah yang mungkin dipetik dari itu. Hmm. Kalau sebetulnya di dalam sirah Rasulullah SAW sangat alim sekali ya pelajaran-pelajaran yang sangat bersebaya akidah, akhlak semuanya ada. Jadi artinya sirah itu adalah praktek langsung bagaimana Rasulullah SAW menjalankan ajaran Al-Quran dan Sunnah itu. Ya. Nah hmm. makanya sebetulnya aku sirah apabila dipelajari dengan paham mem mem memberi materi itu sangat bagus sekali sebetulnya materi itu karena tercampur di dalamnya ada akidah, ada akhlak, ada muamalah, akhlak semuanya ada di dalamnya. Jadi digambarkan oleh seorang prakteknya langsung hidup di bersama para sahabat beliau. Nah, tapi ketika kita mengkaji jangan dikaji historis-historis atau apa namanya jumlah ikut perang ini siapa saja orang tidak, tapi lihat bagaimana pengorbanan saat itu lalu kita sentuh bagaimana para sahabat dalam berjuang. Hmm. Demikian. Nah, khairan. Berikutnya kami akan pertanyaan dari penelpon yang ketiga ada Pak Indra di perjalanan saat ini. Halo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hendra. Terus terang saya masih bingung Pak Ustaz. Karena eh, kita sendiri kayak ahli bait Pak. Nah, iya, eh, halo Pak. Uh, suaranya kurang jelas Pak. Uh, mungkin uh, bisa uh, beralih tempat atau karena mungkin di jalan ya? Iya Pak. Iya. Halo halo. Iya. Mana, Pak? Iya silakan silakan. Halo Pak. Iya iya nah, jelas. Ini, Pak, saya mau tanya, kenapa uh, pada zaman sahabat Pak ya justru ahli bait itu banyak yang dimusuhi Pak ya. Justru hmm. macam peristiwa Karbala itu Pak ya ada bunuhnya eh, cucu-cucu Nabi itu kok bisa begitu Pak ya? Uh, eh, fenomena apa ya Pak? Hingga ya? terjadi hal begitu Pak. Iya benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan selanjutnya. Begini, karena informasi yang samping pertama dulu, ya, informasi hmm. yang sampai kepada kita hanya itu, hmm. dan kita menggambarkan seolah-olah ahlul bait itu dimusuhi ya. Tidak, pada saat itu ahlul bait dibela dan di, dihormati oleh para sahabat sendiri, dimuliakan. Yang memuduh mereka pada hakikatnya bukan para sahabat, hmm. Ya, yang ini perlu kita ketahui, adalah orang-orang yang sebetulnya ingin memecah belah kaum muslimin pada saat itu. Jika kita baca sendiri dari referensi-referensi sirah, tarikh, segala macamnya, bah seperti Hosean radhiyallahu anhu, itu dia tidak ada permusuhan, tidak ada dia mencela Muawiyah, Muawiyah pun nggak ada mencela, nggak ada celah-celahan antara sahabat itu nggak ada. Yeah. Tidak ada saling celah-celahan. Jika kita coba mengikuti ya ungkapan-ungkapan daripada ahlul bait itu nggak ada saling celah. Begitu pula dari antara bahkan uh, ketika Husain telah terbunuh, Muawiyah menangis dan mengatakan lebih baik ini uh, katanya ini uh, bahkan dia melaknat pembunuhnya itu tersebut. Kemudian dibawa anak Husain itu ke ke apa ke Muawiyah dan Muawiyah mengembalikan ke Madinah dengan memberi harta dari Baitul Mal dan juga kendaraan dikembalikan. Kemudian di, dibiayai oleh Muawiyah keluarga al -Bait. Dan itu perlu kita ketahui dan hanya informasi biasanya kita melihat informasi yang seolah-olah ada semacam permusuhan nggak ada sebetulnya permusuhan karena eh, oh, Husain nggak diusir dan Hussein itu pergi ke Karbala ke, ke Kufa itu atas inisiatif orang Syiah yang selalu menyurati disurati oleh orang Syiah agar mereka mari kamu ke sini kami akan membelamu dan seterusnya membalikan hak uh, ayahmu dan seterusnya mereka bahkan orang Syiah ini telah banyak menipu dari uh, keluarga Ahlul Bait itu sendiri sehingga Ibnu Umar dan juga uh, saudaranya dari Husain tersebut menasihatinya jangan engkau pergi ke sana. Nah, ketika dalam perjalanan itu Husain bertemu dengan memang uh, apa namanya uh, pasukan uh, dari bawah wilayah Muawiyah memang iya, tapi Muawiyah nggak pernah memerintahkan supaya Husain dibunuh. Bahkan dia mengatakan sungguh aku lebih baik aku uh, apa namanya uh, turun dari kerajaanku dan aku uh, hilangnya dunia ini daripada terbunuhnya Husain kata Muawiyah mengatakan hal itu. deman Bahkan dia uh, cuman di antara hal yang yang jadi mungkin catatan bagi orang pertanyaan kenapa Muawiyah tidak menghukum orang yang membunuhnya? Karena memang dia membunuh di situ menghisos itu karena istihad ya ada sub, eh, subah dan itu banyak syarat-syarat kapan seorang itu dikisah seterusnya. Dan itu adalah istihad kembali kepada imam-imam. Nah, oleh sebab itu uh, Muawiyah tidak menghukumnya bukan tidak menghukum bahkan Muawiyah mencela dan baca saja kita kitab sirah mencela memarahi orang yang membunuh tersebut. Tapi Muawiyah mungkin karena melihat demikian dan sudah kacau di tengah uh, kaum muslimin, kalau dia sebagai punya Ali radhiyallahu anhu juga begitu tidak menghukum pembunuh Utsman karena kebijakan juga dari Ali kalau seandainya dilakukan pembunuhan terhadap para orang bunuh Osman juga keadaan negara dalam keadaan tidak kondisi kondusif mungkin akan menimbulkan persoalan-persoalan yang uh, yang lebih besar lagi maka di antara itu kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para mereka sebetulnya tapi cara di antara sahabat ada rasa benci terhadap Ahlul Bait tidak ada biasa bahkan di waktu Osman dikepung oleh orang-orang yang menyerang ini bukan orang keluarga para sahabat ya, tapi adalah orang-orang awam dari uh, perdesaan dari ini daerah-daerah pedusunan yang dikumpulkan oleh Abdullah bin Sabah waktu itu. Nah, itu yang ikut membela itu siapa? Hasan dan Hussein. Ya, para anak-anak sahabat membela waktu itu, tapi Osman melarang, aku tidak boleh, aku tidak ingin ada tertumpahkan satu pun tetes dari kara muslim gara-gara menjagaku kata Osman bin Affan. Hmm. Jika kalian masih menganggapku sebagai amrul muminin, kalian tinggalkan rumahku, tidak usah dijaga. Hmm. Itu pesan uh, eh, Utsman bin Affan sendiri. Yang menjaga itu disebutkan Hasan Hussein dan para anak-anak sahabat-sahabat yang lainnya ikut membela waktu itu. Hmm. Tapi Utsman sendiri mengatakan jika kalian masih menganggap aku sebagai al mukminin, jangan kalian tumpahkan darah kaum muslimin walau satu tetes untuk membela aku kata Amirul Mukminin. Hmm. Nah ini kita tunjukkan ini tidak ada sebetulnya maka oleh sebab itu ada kitab ya uh, mawaddah Baina ahlul bait dan sahabat itu ada kita bicara masa itu maka kita menambahkan. dah bahkan banyak anak-anak ahlul bait yang diberi nama Abu Bakar, nama Umar, Utsman. Iya. Demikian pula sebaliknya anak-anak sahabat dan diberi nama-nama ahlul bait. Itu bukti cinta iya. di antara mereka gitu. Iya. Bahkan iya. di antara mereka ada menikahkan anaknya ahlul bait, demikian pula ahlul bait ada yang dinikahi oleh para sahabat. Terjadi itu semua, tidak ada permusuhan. Tapi uh, informasi yang sering banyak kita dengar seolah-olah tidak tidak ada hmm. saling uh, apa di antara alubit dengan itu tidak ada kita temukan yang saling celah, saling makanya tidak akan ditemukan bahkan ketika Zaid bin Ali ditanya uh, bagaimana pendapat Abu Bakar dan Umar, dia katakan huma wazir ajad di Keduanya itu adalah ini bagai perdana menteri uh, uh, apa namanya kakekku yaitu Rasulullah SAW maksudnya. Uh, ketika itu orang Rafidah membencinya ketika dia tidak mau berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Ini demikian uh, sebetulnya yang terjadi ya maka kita kaum muslimin uh, jangan terpropaganda oleh isu-isu dan ini riwayat-riwayat yang dibikin-bikin oleh orang-orang yang memang menanamkan kebencian kepada generasi terbaik umat ini. Nah, sepertinya ada uh, upaya sistematis untuk mengkaburkan sejarah Ustaz ya dan pemutarbalikan fakta Ustaz ya. Nah, inilah ya. sebaliknya mungkin hmm. perlu kita berikan kepada kaum muslimin tentang pencerahan-pencerahan dengan masalah-masalah seperti ini. Nah, jazakallahu heran atas jawaban Ustaz dan berikut kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang uh, banyak uh, sekali masuk dan menanyakan hal yang sama yang saya jama. Ustaz, bagaimanakah hukum dari uh, seseorang mengakui sebagai uh, keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang uh, kemudian uh, ternyata jauh dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri? Mohon uh, penjelasannya, Ustaz. Uh, jika ada orang mengaku keturunan Rasulullah, kemudian dia tidak mengamalkan Islam secara baik, maka kita mencintainya sesuai dengan imannya begitu ya. Karena yang utama menjadi penilaian itu iman. Oleh itu Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim menyatakan ini layak tunas bi amalim yaumal tak tunas bi amsabikum. Jangan santi kalian ini uh, orang manusia datang dengan amal-amal soleh lalu kalian datang dengan mengatakan kami ini keturunanmu ya ini membanggakan keturunan kata Rasulullah SAW. Ini man uh, eh, abi amaluhu lam yasri bihi nasabuh. Barang siapa yang amalnya tidak membuat dia maju, tidak akan mungkin didorong oleh ini hubungan keturunan kata Rasulullah SAW. Jadi nggak ada manfaat hubungan keturunan jika dia tidak beriman. Nah, sebenarnya banyak anak-anak Nabi seperti anak Nabi Nuh yang tidak mau ikuti dia. Demikian pula para istri-istri yang sebagian Nabi Lut dan seterusnya. Ini demikian pula para orang tua yang tidak mau beriman seperti orang tua Nabi Ibrahim. Ya, tidak ada manfaatnya. Demikian pula dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setia Abu Talib dan paman-paman beliau yang lain tidak mau beriman. Nah itu tidak ada hmm, hubungan jadinya, tidak ada faedah jadinya hubung keluarga jika tidak dijalin dengan hubung hubungan keimanan. Terima atas jawabannya berikut dari pesan singkat kembali yang eh, datang dari pendengar kita. Ustaz ada syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang munafik yang menyebutkan bahwasannya uh, adanya uh, Eh, kewajiban bagi kita untuk mencintai ahlul bait adalah merupakan sebuah cara uh, di dalam orang eh, orang-orang uh, keturunan Arab menguasai dunia. Bagaimanakah Ustaz membantah syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang munafik seperti ini? Keturunan Arab menguasai dunia maksudnya bagaimana? Nah, uh, adanya upaya untuk uh, uh, adanya penjajahan secara ideologi terhadap orang-orang non Arab begitu Ustaz. Dan itu hmm. tidak benar karena tidak ada albi itu bukan menjajah kok. Hmm. Mereka orang-orang yang tahu agama bukan menjajah. Maksudnya menjajah bagaimana? Hmm. Ya tidak ada pernah mereka men, men, men, bahkan Rasulullah saja ketika telah menguasai suatu daerah ini tidak pernah menjajah. Hmm. Penduduk ini silakan mengharap tanah mereka dan seterusnya tidak masalah. Hmm. Kecuali nanti orang-orang kafir seperti yang di perang Tabuk, kemudian orang kafir diizinkan untuk tinggal di negeri itu jika mereka mau beriman dan jika tidak beriman akhirnya mereka bisa menyewa tanah di situ dan bekerja di situ seperti itu. Berikutnya dari Umu Lukman di Karawang. Uh, eh, Ustadz mohon penjelasannya apakah uh, Khawarij itu juga termasuk ke dalam Syiah? karena ada keluarga saya, eh, sepupu saya yang selalu menjelek-jelekan para sahabat, tetapi ia juga mengkultuskan uh, sahabat Ali, Fatimah dan anak-anaknya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Maksudnya gimana mengkultuskan Ali dan saya itu orang eh. Syiah berarti dia kalau dia hmm. menjelek-jelekan sahabat dan mengkultuskan Ali dan hmm. para sahabat. Hmm. Menjelekkan sahabat ya orang Syiah dia. Kalau Khawarij juga di antara yang Jafa itu orang Khawarij juga, juga mereka melecehkan para sahabat, bukan alul bait saja, tapi para sahabat melecehkan mereka. Hmm. Oleh itu sifat orang Khawarij salah satu sifat orang Khawarij melecehkan para ahlu ilmi. Ya, mereka melecehkan para ahlu ilmi, para ulama. Kalau sifat orang khawarij demikian. Demikian yang ada yang ada di khawarij masa Ali bin Abi Thalib itu juga mereka demikian. Jazakallah heran dan selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali untuk Anda. Kami masih berikan uh, sekitar 10 menit ke depan untuk pembicaraan kita di kesempatan pagi hari ini. Kami angkat untuk yang berikut dari 0218236543. Halo. Halo. Ya, dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullah Dengan siapa, Pak? Di mana, Pak? di uh, Jakarta. Silakan Pak. Uh, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, bagaimana hukumnya mengenai misalkan kita mengetahui uh, suatu produk itu uh, milik kaum Yahudi, hmm. Yahudi, dan uh, terbukti misalkan hasil keuntungan mereka itu dipakai untuk uh, menghancurkan umat Islam misalkan. Iya. Hmm hukumnya kita bagaimana mem memanfaatkan buatan mereka itu Ustaz? Apakah kita harus tahu buktinya secara jelas dan nyata? Hmm. Seperti apa nyatanya itu? Kalau misalkan kita baca-baca di media-media Islam yang uh, kita tahu kadang ada yang me mendeskreditkan satu produk ini adalah milik Zionis gitu ya. Iya. hmm. Kemudian uh, ada ulama dari mana yang mengharamkan gitu. hmm. Sementara kalau Al-Sunnah kan Eh, kita tidak boleh mengharamkan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tahu benar-benar gitu Ustaz, hukumnya ya. bagaimana Ustaz? Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jika itu terbukti benar ada bukti ya, yang membuktikan itu ada timnya ya, bukan hanya sangka-sangka saja ya. Ada tim dan ada uh, orang yang memang bisa membuktikan hal itu terbukti, itu dikembalikan kepada uh, ulatul umur. Kembalikan kepada para pemimpin dan para ulama disuruh bahwa ini tapi dalam menyikapi itu tidak perorangan, tidak kelompok gitu ya. Perlu dibuktikan pada uh, dan memang dibuktikan jangan sangka-sangka. Tapi sekarang ini kan banyak sangka-sangka saja. Seperti itu yang terjadi. Nah, terima kasih dan berikutnya masih dari penelpon untuk uh, berikut ini kami akan di 0218236543 kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan uh, Pak dari mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz, ini kebanyakan kita di negeri kita ini banyak mereka yang mengaku sebagai habaib, mengaku keturunan dari Rasulullah. Hmm. Dan mereka membuat eh, eh, silsilah-silsilah uh, sendiri Ustaz. Hmm. Apakah betul masih ada Ustaz turunan hmm. Rasulullah di negeri kita ini? Hmm. Mereka selalu menganggap diri mereka yang benar, yang hmm. lain itu salah. Hmm bagaimana Ustaz pendapat Ustaz? Ya, baik, terima kasih Pak. Nah, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Mengenai ada orang mengaku eh, keturunan Rasulullah itu kita tidak berhak mengingkari ya, tidak, kita tidak boleh mencela keturunan orang lain, kita tidak mengkambukan keturunan Rasulullah karena kita tidak tahu. Dan jika dia berbohong itu kita serahkan kepada Allah. Siapa yang menisbahkan diri bukan kepada uh, keturunannya ini suatu dosa besar Eh, dalam agama ini. Tetapi apakah dia mengaku atau tidak mengaku yang jadi poin bagi kita apa yang dikatakan sesuai enggak dengan apa yang ada dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Siapapun orang berkata jika bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah itu tidak bisa kita terima. Ya, siapapun orangnya, walaupun Ali, walaupun siapapun saja. Ini tapi tidak mungkin di antara sahabat-sahabat yang yang alul bait itu tidak ada ungkapan-ungkapan mereka yang uh, <clears throat> yang yang itunya mungkin melangkai Al-Qur'an dan Sunnah. Dan orang-orang alul bait ada orang-orang yang sangat mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi ada orang yang memang kita lihat mengaku sebagai uh, ahlul bait dan seterusnya lalu mereka uh, membuat berbagai bentuk <clears throat> macam keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan yang dipahami oleh ahlul bait generasi pertama dari ahlul bait ini seperti Ali bin Abi Thalib. Nah, oleh sebab itu di masa Ali bin Thalib pun terjadi penyimpangan ini sampai pada tingkat mengatakan Ali itu adalah Tuhan. Maka oleh sebab itu uh, dibakar oleh Ali bin Abi Thalib waktu itu di Kufah. Ya, Ah, dan banyak sebetulnya keekstriman mencintai Ahlul Bait itu sudah dimulai uh, di masa Ali bin Thalib saya karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah menghukum mereka. Dan ini bukti bahwa Ahlul Bait tidak senang dengan itu. Bahkan uh, Ali bin Thalib di mimbar Kufa ber, berpidato di uh, di depan orang-orang yang uh, apa namanya mengkultuskan dia dikatakan man faddala li ala Abi Bakar wa Umar jallatuhu jadal muftari. Siapa yang mengatakan ya yang melebihkan aku meninggikan aku di atas Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dengan cambuk orang seorang orang yang pendusta dia. Ini buktinya Ali bin Abi Thalib mencintai para sahabat dan mencintai. Ini ini oleh sebab itu tidak ada rasanya saling benci eh, antara sahabat dan bait itu dan mereka saling mencintai dan dan menjadi ukuran bukan keturunan menjadi dalil itu bukan alul bait alul bait nggak ada dalil dalam di dalam manapun tidak dalil alul bait itu ya alul bait bukan dalil yang menjadi dalil itu al Quran dan sunnah siapapun orangnya apapun pangkatnya ya jika perkataan dan perbuatannya, amal ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan apa yang ada dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang sahih, maka itu tidak diterima siapapun orang berkata. Nah. Jazakallah khairan atas jawabannya dan berikut kami angkat uh, pertanyaan kembali dari penelpon ada Pak Abu Salman. Kami persilakan halo. Halo, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak. Uh, eh, Barakallah ke Ustaz. uh, <clears throat> Ustaz yang Anda mau tanya uh, di dekat tempat tanah di Kalimalang di Lamu merah Iya. Itu seringkali ketika ada acara-acara misalnya maulid dan sebagainya yang diadakan oleh habaib, hmm. itu mereka pasang spanduk besar. Hmm. Namun baru kali ini Anda melihat ada spanduk uh, acara maulid, di situ bertuliskan kurang lebih seperti ini. Uh, aku wasiatkan kepada kalian untuk berpegang kepada dua hal, hmm. yang mana apabila kalian berpegang kepada dua hal ini, kalian pasti akan selamat. Hmm. Pertama, satu kata dia hmm. uh, tulisannya itu uh, kitabullah dalam hmm. kurung Al-Quranul Karim. Hmm. Yang ya. kedua, anak cucu keturunku hmm. dalam kurung habaib. Nah, terus dalam kurung lagi al-hadis. Jadi mereka tidak mengatakan Al-Quran dan Sunnah, tapi Al-Quran dan hmm. Habaib. Hmm. Ini bagaimana menurut Anda, Ustaz? Assalamualaikum eh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat konteks hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah SAW ini tarak tuh sekalian, aku ada tinggalkan dua perkara. Bukannya di sini ada dua wasiat yang harus kita pegang, bukan artinya memegang alul bait, pendapat alul bait. Di sini dalam hadisnya disuruh kita menghormati alul bait. Hmm. kumul alul bait. Berbeda dengan ketika Rasulullah mengatakan Al-Quran fi nur disebutkan Rasulullah petunjuk dan seluruhnya disuruh mengikutinya. Adapun alul bait tidak disuruh kita mutlak mengikuti mereka, ya hmm, hmm. mengikuti mereka sesuai dengan apa yang jika mereka berkata dan berbuat sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah. Tapi ketika Rasulullah hadis itu tidak hujah bahwa mutlak apa yang dikatakan alul bait adalah benar, seterusnya tidak. Ya, karena hanya dikatakan udzarikumullah fi ahli baiti. Hmm. Ini siatul lughah, aku ingatkan kepada kalian Allah, kalian kepada Allah jangan sampai kalian meng lecehkan keluargaku. Itu yang dimaksud di sini. Hmm. Bukan perintah berpegang kepada al Bait, sebenarnya perintah berpegang kepada Al-Qur'an. Ini yang hmm. perlu dipahami. Hmm. Ini itu siganya berbeda. Siwa hadis itu berbeda dari awal yang keduanya. Ya, kalau awal Rasulullah sangat menekankan kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an tersebut. Kemudian di dalam yang kedua adalah ada dua wasiat yang ini maksud siwat di sini. Wasiat yang kedua bukan untuk berpegang tapi untuk menghormati mereka. Hmm. hmm. Nah, ini perlu dipahami. <clears throat> Iya, taib. Jazakallah heran atas jawaban Ustaz dan berikutnya kami angkat dari penelpon dan tampaknya ini adalah penelpon terakhir untuk kesempatan pagi hari ini. Kami berikan kembali kesempatan di 0218236543. Halo. Halo. Nah, silakan Pak dari mana? Dari Bapak Arsyad. Silakan Pak Arsyad, mohon maaf dikecilkan radionya Bapak. Nah, Halo? Eh, silakan Pak Arsyad. Ini semuanya ini, ini kalau berbeda dengan temanya nih awal penanyaan. Eh, iya, e, berkaitan dengan apa Pak? Mungkin bisa nanti kita e, sampaikan ke Ustaz. Dengan ajaran gitu Pak, dengan aliran gitu Pak masalahnya. Iya. Ini ada saudara gini Pak. Ya? Iya Pak, silakan. Jadi saudara saya itu ya terpengaruh, terpengaruh di aliran pop gitu. Mm-hmm. Jadi susah untuk dinasihatkan gitu Pak. Jadi aliran itu dia pernah kedapatan buku-bukunya itu ada saya baca itu ada kata-kata ada dari Abraham gitu itu. Dari? Abraham kan ada bukunya persatuannya itu apa ini apa ada Abraham Abrahamnya gitu. hmm Jadi dinasihatin itu kayaknya nama-nama itu bukan nama orang Islam deh saya bilang kan. Mm. Jadi susah untuk dinasihatin dia kan. Pokoknya teguh gimana pada pendiriannya gitu. Jadi sholatnya katanya perlunya diingat aja nggak perlu direfanain katanya hmm. Jadi udah gimana udah susah banget gitu untuk tidak tidak ada lagi syariat nah, Islam ya tidak lagi pokoknya Pen katanya penerapan keluarga syariat. keluarga nggak penting karena akidah masing-masing dia bilang mulai gitu hmm. nah jadi iya. gimana caranya untuk memberikan nasihat gitu ya. terima kasih Pak ya, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz uh, <clears throat> untuk hal seperti ini kita berusaha mungkin dengan cara-cara menasihati kalau tidak mampu tentu dengan doa itu aja terakhir adalah mm-hmm. wasilah doa kita doakan agar Allah menunjuki dia mm-hmm. tetapi memang ya hatta para ambiya pun tidak mampu menunjuki pamannya orang tuanya dan anaknya bahkan ya kan mm-hmm. maka kita perlu apa namanya oh, itu mungkin ya sudah hikmah dia dalam hidup ini perlu kita tahu namun kita tidak artinya menyerah di situ tapi kita tetap uh, berusaha jika mampu tidak melalui mungkin melewati kita lewati orang lain atau bagaimanapun kita pergi ke tempat dia belajar atau bagaimana kita ajak dia ziarah kepada ustadz atau bagaimana atau ajak ustadz ustadz ke rumah kita untuk ziarah ke rumah kita lalu diajak dia berdialog dengan ustadz tersebut atau ya terakhir ya doa <coughs> itu harus kita lakukan semampunya kita begitu kita doakan moga Allah menunjukkan kepada kembalikannya kepada jalan yang lurus